Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang mulia Buya Yahya, saya Syahrudin dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan di sini berkenaan dengan bulan Muharram. Uh, seperti yang kita ketahui bahwa selain Allah memberikan kemuliaan di bulan Muharram, kita sebagai umat Islam juga diberikan fitnah Buya. Fitnahnya seperti apa? Ialah seperti uh, peristiwa Karbala. Yang ingin saya tanyakan, apakah uh, orang yang merayakan peristiwa Karbala itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk cinta cintanya kepada ahlul bait dan bagaimana pandangan dari ulama mahjab uh, ulama mahjab sapi khususnya tentang peristiwa ini tersebut. Demikian yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada sunnah Rasul bahwa kalau makan itu tidak boleh yang terlalu panas. Nah, bagaimana dengan sebagian makanan di Bismillahirrahmanirrahim Kisah Imam Husin rahimahullah ta'ala wa ta'ala anhu adalah kisah agung Ada dua kutub ekstrim Dua-duanya adalah manusia yang tidak mendapatkan petunjuk, petunjuk dari Allah Kutub ekstrim pertama adalah mengatakan Imam Husin melakukan kemaksiatan karena dia sudah tahu dia kelompok kecil akan tapi berani melawan begitu berarti Husin Imam Husin bunuh diri ini termasuk orang kurang ajar karena Nabi sudah dan ini ada jangan dianggap jangan dianggap tidak ada sehingga di saat bicara tentang Imam Husin tidak tertarik dia bahkan selalu mencoba menyalahkan Imam Husin dengan bahasa istilahnya istihad, wa akhta Imam Husin berjidat lalu berbuat salah dan seterusnya tidak Imam Husin rahimahullah adalah sayyidu syababi ahli jannati pemimpin ahli surga dan beliau datang ke Karbala bukan mencari kekuasaan. Akan tapi Imam Husin justru orang yang selalu menghindar dari fitnah. Di saat berada di Madinah, karena bawahan Yazid semuanya diminta untuk membaiat Yazid. Waktu itu giliran ahli Madinah harus membaiat Yazid melalui gubernur-gubernur yang ada di kota-kota. Mendengar itu semuanya, Imam Husin minta tunda. Kami tidak akan membaiat di rumah karena aku adalah cucunya Rasulullah aku akan bayat di tempat yang ramai nanti setelah istikharah Imam Husin akhirnya beliau pergi pergi ke Madinah keluar dari hilaf ini pergilah Imam Husin pergi ke, Madinah eh, ke Mekah di Mekah beberapa bulan ternyata didengar oleh orang-orang Irak Saya tidak Imam Husin di Mekah dikirimi surat orang-orang Kufah merindukan kedatangan Imam Husin radhiyallahu Ini adalah kisah Karbala yang panjang bisa dilihat di merajut cinta dengan Imam Husin yang kami hadirkan selama dua jam setengah itu lumayan panjang karena cerita panjang supaya tidak salah paham sepanjang Imam Husin ada di Mekah Imam Husin menikmati ibadah karena beliau adalah orang yang lebih rindu kepada Allah tidak rindu kepada kekuasaan sama sekali akan tapi setelah mendapatkan surat surat surat surat sampai dikatakan 20 ribu sampai ada yang mengatakan sampai 80 ribu ribuan surat ditandatangani oleh orang kufah merindukan kedatangan Imam Husin perlu pemimpin perlu imam beliau adalah cucunya ar Raufir cucu seorang hamba yang sangat punya kasih kepada umat tidak ingin membiarkan mereka dalam kerinduan yang tidak terjawab Imam Husin pergi kalau seandainya mereka berbohong bagiku tidak ada masalah Kalau seandainya benar jika aku tidak datang Sungguh alangkah kasihannya mereka Beristikhorah beliau Pun demikian diingatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas Diingatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya Akan tapi beliau adalah Lebih mendahulukan rasa kasih sayangnya Bukan ingin merebut, ingin melihat dari dekat keadaan masyarakat di Kufah Diutuslah Sayyidina Muslim bin Agil Sayyidina Muslim bin Agil adalah termasuk ahli bait Nabi SAW yang diutus oleh Imam Hussein untuk melihat keadaan yang ada di di Kufah. Waktu itu Kufah di bawah naungan Ibnu Ziyad. Di saat Sayyidina Muslim bin Akil datang, rupanya begitu antusiasnya orang Kufah menanti Imam Husin sampai Sayyidina Muslim bin Akil dianggap dikira Sayyidina Imam Husin. Adan wa sahlan bi bi ibni Rasulillah wahai cucu Rasulullah alan wa sahlan Sayyidina Muslim bin Akil menangkap bahasanya orang-orang yang ada di Kufah benar-benar merindukan Imam Hussein akhirnya dibukalah wajahnya Imam Sayyidina Imam Muslim ibn Akil aku bukan Hussein akan tapi aku adalah utusannya Imam Hussein akhirnya mereka semakin kalau betul begitu ada berita apa kami untuk melihat keadaan kalian apakah benar kalian itu menanti kedatangan Imam Hussein kumpul puluhan ribu orang berkumpul di sekitarnya Imam Sayyidina Muslim ibn Akil cerita panjang kayaknya harus buka cerita Karbala lagi lama sudah nggak cerita Karbala rindu ingin cerita Karbala lagi supaya tahu cerita Karbala versi ahli sunnati wal jamati kemudian setelah melihat perkumpulan semacam ini sang terkutuk Ibn Ziyad itu melihat ini wah ini ada kayaknya bakal ada kudeta ini menurunkan orang-orang jahatnya untuk memberikan untuk menakut-nakuti orang-orang yang berkumpul dengan Sayyidina Muslim ibn Aki diancam ditakuti satu demi satu mundur, mundur, mundur, mundur, mundur sampai tidak ada satu orang pun yang bersama Sayyidina Muslim Ibn Aki Padahal waktu lagi berkumpulnya orang-orang Kufah di sekitar Imam Sayyidina Muslim bin Saya Sayyidina Muslim bin Aki semakin yakin bahasanya Imam Husain di nanti nanti Akhirnya di saat itu juga Sayyidina Muslim bin Aki mengutus utusan untuk memanggil Imam Husain agar segera datang. Di saat utusan pergi, Ibnu Ziyad punya makar untuk mengancam siapa yang ada di sekitar Imam Husin, eh, Sayyidina Muslim bin Akil untuk mundur. Sehingga utusan pergi, belum ada telepon waktu itu, belum ada telegram, berjalanlah utusan Sayyidina Muslim bin Akil. Sampai ke Imam Husin, dan Imam Husin bergegas pergi, berangkat. Waktu itu Sayyidina Muslim bin Akil pas di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu, orang berkumpul di, di kiri kanan Imam Muslim bin Akil. Akhirnya setelah itu apa? Ditakut-takuti orang pada mundur satu demi satu sampai habis. Tidak ada satu orang pun yang bersama tidak Muslim ini Akil. Dikiringlah tidak Muslim ini Akil dibawa ke bawah istana. Setelah itu apa? tidak Muslim ini Akil dibawa ke atas loteng oleh anak buahnya Ibu Ziyad yang terkutuk itu. Kemudian dijatuhkan dari atas loteng dalam keadaan hidup dan meninggal saat itu. Itu awal syahid dari ahli bin Nabi di kisah kisah Karbala kemudian saya tidak mau saya melakukan perjalanan setelah melakukan perjalanan sampai di Qadisiyah sebelum masuk ke Karbala berhenti dulu untuk mengadakan persiapan dan ternyata Ibnu Ziyad telah mengirim pasukan-pasukan untuk membantai Imam Husin untuk memaksa Imam Husin harus tunduk kepada kepada Ibnu Ziyad Imam Husin datang bukan untuk Ibnu Ziyad pilihan Imam adalah aku akan ketemu Yazid atau aku pulang ternyata si ibn Ziyad punya makar yang berbeda ada kebusukan di dalam hatinya kau harus ketemu aku harus kepada aku kepada ibn Ziyad sehingga pasukannya ibn Ziyad itulah yang memulai untuk me, me, menyakiti Imam Husin sampai terjadi perang Karbala itu dan yang harus ketahui bahwasanya yang membantai Imam Husin adalah bukan orang ahli sunnati wal jamaati Akal tapi adalah orang kufah yang pernah mengaku mencintai Imam Husin Akal tapi ternyata mereka adalah juga yang membunuh Imam Husin mengkhianat kepada Imam Husin jadi pembunuh, pembunuh pembantaian pembunuhan terhadap Imam Husin bukan dilakukan oleh orang ahli sunnati wal jamaati. Jadi kita boleh mengenang kisah Imam Husin harus ditunjukkan sejarah yang benar. Dan antara sahabat Nabi dengan ahli bait Nabi sangat dekat sekali. Antara sahabat Nabi dengan ahli bait Nabi Muhammad sangat dekat tidak bisa dipisahkan. Bahkan yang mengiringi Imam Husin dari Mekah menuju Karbala pun sebagian daripada anak sahabat Nabi. Sebagian mereka dari anak pada sahabat Nabi sehingga Sayyidina Husain waktu mengatur barisan peperangan waktu Sayyidina Husain mengatur barisan peperangan Imam Husain mengatur para peperangan, barisan peperangan, ahli bed beliau, putra-putra beliau ditaruh di paling depan. Di barisan paling depan. Karena ahli bed Nabi Muhammad kalau berjuang tidak tanggung-tanggung, tidak ingin menjadikan orang lain sebagai pemper. Akan tapi beliau sendiri karena yang yang diperjuangkan adalah ahli bait Nabi. Sehingga yang paling depan adalah ahli bait Nabi, bukan orang lain. Mereka bukan pengecut, pemberani. Imam Husin dan sahabat ah, putra-putra beliau. Dan keponakan-keponakan putra Sayyidina Hasan. Di saat putra-putra dan keponakan keponakan ahli bed Nabi dan barisan paling depan, rupanya anak-anak sahabat Nabi tidak terima. Kita mengangkat suara, ya hey, Imam Husin, kenapa barisannya semacam ini? Dijawab oleh Imam Husin, beginilah ahli bed Nabi Muhammad harus mengatur karena apa? Ini urusan ahli bed Nabi. Sehingga yang paling depan adalah ahli bait Nabi. Ternyata para sahabat, anak-anak sahabat Nabi yang sangat mencintai ahli bait, ahli bait Nabi berkata, "Wahai Imam Husin, boleh di peperangan yang lain, tapi untuk peperangan yang ini tolong dibalik. Kami yang ada di depan dan engkau yang ada di belakang dan keluargamu." Kenapa begitu? Karena mereka adalah orang-orang busuk yang benci ahli bait Nabi. Mereka hanya akan mencari ahli bait Nabi. Dan aku sangat tidak terima dan tidak rela jika ternyata nanti engkau ada di depan dan anak-anakmu ada di depan, lalu mereka membantaimu, giliran kami, kami akan dibiarkan. Kami tidak akan rela hidup sementara engkau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantulah. Akhirnya para anak-anak sahabat Nabi di barisan depan. Terjadilah peperangan yang luar biasa dahsyat dan ini adalah kisah yang harus dihadirkan dengan benar supaya tidak ada tidak ada uh, salah di dalam di dalam apa? di dalam menilai Kadang ini dengan wafatnya Mbak Husin ini sebagai dijadikan momen untuk membuka emosi lalu di, dikemas yang membantai adalah orang ahli sunnah sehingga yang diban, yang dibenci dicaci maki adalah ahli sunnah wal jamaah bukan ahli sunnah wal jamaah membantai yang membantai adalah hukumah pemerintah yang kejam dan jahat tidak ada hubungan dengan ahli sunnah tidak ada hubungan dengan Yahudi Nasrani pokoknya seorang orang yang ngaku Islam ya fasik sekarang kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh seorang presiden tidak boleh serta merta dikatakan MUI-nya ikut-ikutan nggak nggak ada hubungannya lihat keputusan-keputusan negara yang sangat jauh dari keputusan MUI ada ulama nggak bisa disamakan keputusan Ibnu Ziyad bukan keputusan para ulama yang ada pada zaman itu nah, ini kita perlu Imam Haddad sendiri mengatakan kita harus merasa berduka dengan wafatnya Muhsin. Na'udzubillah kalau kita bergembira dengan wafatnya Muhsin. Adapun kalau kita harus berduka, maknanya berduka adalah jangan sampai kita melakukan kedoliman kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus sadar di situ ada kejahatan-kejahatan yang betul luar biasa dilakukan orang yang pernah mengaku cinta ahli bait Nabi ternyata mereka membantai ahli bait membantai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cucu Rasulullah dibantai? Enggak ada yang berani memukul, mem memenggal leher yang Husain. Padahal Imam Husain dalam keadaan sudah lemah sekali dari tangan beliau sudah terlumpuhkan dengan pedang-pedang musuh. Tapi para-para orang-orang itu tidak berani memenggal leher. Dan uniknya di saat sholat asar di hari kemarin Muharram itu, sholat duhur, sholat asar itu mereka sholat bareng Imam Hussein jadi imam. Mereka mengerti satu sisi ini imam kita. Cuman sisi lain nama urusan ketertaraan itu takut ikut dengan komandan. Komandannya harus begini sehingga mereka hanya ngerumuni Imam Hussein saja tapi tidak berani menusukkan senjatanya. Sampai sang terkutuk Syamr ibn Jawzan. Jawzan berkata, bunuh dia, penggal lehernya, bunuh dia. Tidak ada yang berani. Karena tidak ada berani Syamar ibn Jawzan. Dan memang nasib dia jatah naja untuk masuk neraka jahanam dia. Ya. Yang lain tidak berani dia mengambil jatah itu. Langsung diangkatlah pedang dan dijatuhkan di lehernya Imam Husin. Bersama terpenggalnya Imam Husin melambung kemuliaan Imam Husin. Menjadi syahid seperti yang dijanjikan Nabi, ada Sayyidu Syababi Ahlil Jannati. Nah, ini bersama mafatnya Imam Husin ini sering dijadikan untuk menggugah emosi agar kita membenci sekelompok. Kalau kita harus berduka seperti itu kalau di pernikahan, padahal itu tidak pernah. Kita boleh berduka, jangan sampai kita melakukan yang serupa. Berduka, merasa terjun dengan wafatnya Musin agar tambah kecintaan kepada ahli bin Nabi dan kita berhati-hati. Kemudian juga kita harus paham bahasanya, bukan sahabat Nabi yang melakukan itu semuanya. Dan memang ada salah satu anak dari sahabat Nabi yang ke bawah. Anak dari sahabat Nabi. Anaknya Sayyidina uh, Sa'ad bin Abi Waqas. Nah, ada salah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah kepleset. Tapi tidak ada hubungannya dengan permusuhan sahabat Nabi dengan ahli bait. Cuman anehnya sekelompok orang menjadikan ini momen saat untuk membuka emosi lalu dicari-cari penjahatnya. Kenal nanti Abu Bakar, Umar, Uthman, segala macam. Hubungan ahli bait dengan sahabat Nabi luar biasa. Bahkan sebelum kalau kita harus berduka, kalau seandainya diperkenankan berduka dengan cara itu, kita lebih perlu berduka. Ada orang lebih besar dari Imam Husin dan telah wafat dalam keadaan yang hampir serupa dengan Imam Husin. Imam Ali bin Abi Thalib lebih agung daripada Imam Husin. Imam Ali bin Abi Thalib bagaimana beliau? Mestinya kalau berduka ini yang perlu kita berduka. Sebelumnya lagi ada Sayyidina Uthman ibn Affan yang dipenggal lehernya oleh musuh Allah dan siapa yang menjaga Sayyidina Uthman bin Affan? Lihat, kedekatan ahli bait Nabi dengan sahabat Nabi. Sayyidina Imam Ali menyuruh, ya Hasan Hussein, tunggu kau di depan pintu rumahnya Uthman bin Affan. Karena ada orang-orang jahat akan masuk ke rumahnya Uthman bin Affan. Dijaga oleh Imam Hasan dan Imam Hussein. Ternyata penjahat penjahat tahu ini pendekar-pendekar hebat ini depan. Kalau harus melewati Imam Hussein Imam Hasan nggak akan bisa. Lewat belakang, lompat, dipenggalah lehernya Sayyidina Uthman bin Affan. Dalam keadaan terputus, kepalanya jatuh di atas langit yang dibacanya. Orang besar. Dalam ahli sunnah wal jamaah, di atasnya Imam Ali bin Abi Thalib. Lebih lagi sebelumnya ada Sayyidina Umar bin Khattab juga dibunuh. Orang-orang besar semuanya. Akan tapi begitulah fitnah. Sehingga memperingati meninggalnya Imam Husin untuk menggugah emosi, untuk menanamkan kebencian kepada sekelompok orang, itu yang salah. Jadi ada dua sekelompok ekstrim. Menanamkan, merendahkan Imam Husin, cerita Karbala ini panjang indah saja. Uh, kelompok yang mengatakan Imam Husin adalah dosa, Imam Hidayah ini tidak masuk akal. Ada nasibi, nasibi akhir zaman. Enggak pernah tertarik dengan cerita Imam Husin sama sekali. Bahkan kalau ada orang cerita tentang wafatnya Imam Husin dianggap sudah macam-macam Syiah dan sebagainya. Nah, cerita Imam Husin adalah hak. Ada kutub ekstrim yang lainnya menjadikan wafat Imam Husin sebagai sebagai saat untuk menggugah emosi, untuk menanamkan kebencian hari ini kemarin itu sebelum Muharram wah hancur-hancuran tuh orang mukul-mukul itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah berani menodai ummul mukminin Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha karena mereka telah menuduh Siti Aisyah adalah pelacur yang menyusup rumahnya Rasulullah menuduh orang berzina hukumannya qadab dicambuk 80 kali dan yang mencambuk adalah bukan siapa-siapa yang mencambuk adalah keyakinannya bahwasanya mencambuk tubuhnya adalah dianjurkan lihat setiap tahun ada korban dengan mencambuk diri mereka karena mereka merendahkan sahabat Nabi Sayyidah Aisyah istri Nabi SAW, Sayyidah Khosoh dan sebagainya baik kalau kita menyebut berduka atas Imam Husin harus setiap saat kalau kita menyebut kisah tersebut berduka akan tapi memang kita mengingat kematian tidak diperkenankan mengingat ingat kematian selalu mengulang-ulang duka, duka maknanya adalah tidak terima kepada Allah, tidak diperkenankan Akan tapi kalau kita mengingat kemudian menitikkan air mata dan sebagainya, hal yang wajar. Dan kita memang harus tahu wafatnya Imam Husain karena Rasulullah juga tahu akan wafatnya Imam Husain. Dikisahkan Nabi tahu diberi oleh Allah. Waktu Nabi Muhammad di antara tidur dan bangun, tidur dan bangun, ditemukan istri beliau ya Rasulullah. Engkau seperti berkaget dia sayaktalu fi ardin akan meninggal di satu bumi dinamakan Karbala. Diambillah tanah diciumlah. Ini adalah bau darah cucuku. Ini adalah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengerti. Dan kita harus mengerti. Akan tapi mengerti kita harus dengan versi yang benar. Makanya kita perlu menghadirkan kisah wafat yang musim yang benar supaya tidak kita masuk terjerumus di dalam kisah yang dibuat oleh sang pendusta-pendusta membuat kisah wafat yang memusin ternyata di situ hanya untuk memusuhi ahli sunnati wal jamaah tidak ahli sunnah wal jamaah bukan pelaku dalam hal ini justru kalau dilacak yang membunuh Imam Husin adalah orang yang mengundang Imam Husin bahkan Ibnu Ziyad pun tidak mengundang orang yang mengundang Imam Husin yang mengatakan dirinya adalah pecinta Imam Husin yang mengundang Imam Husin akhirnya mereka pun ternyata juga yang ikut membantai Husain dan keluarga ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah panjang korbannya satu demi satu dimulai dari putra Abdullah bin Husain kemudian uh, Ali Akbar putra terbesarnya Imam Husain yang mendampingi Imam Husain dan seterusnya yang luar biasa dahsyat dan tidak terisi tersisa dari yang Imam Husain kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang waktu itu dalam keadaan sakit di perkemahan yang didampingi oleh eh, Sayyidah Sukainah dan juga Sayyidah Fatimah waktu itu saya tidak saya tidak uh, eh, didamping oleh beliau dalam keadaan sakit itu pun dalam keadaan sakit beliau ingin membela ayahandanya karena kelihatan ayahandanya dipukuli dan sebagainya dan didalang oleh bibi beliau jangan wahai Andi jika kau ke sana akan terputuslah keturunan daripada Husain kembali kembalilah Imam Ali Zainal lagi dalam keadaan demam sakit dan di saat berjalan pun tidak akan tidak mampu sehingga waktu itu dengan memaksakan diri itu berdiri berdiri dengan tongkatnya dengan tangan kanannya di kirinya dengan pedangnya gemeteran itu pun masih ingin berperang membela ayahandanya dilarang oleh bibinya sehingga balik lagi ke dalam itu sebab juga Allah ngatur keselamatan daripada ahli baitnya Nabi SAW dari Solo suruh minta sedikit cerita tentang Kartana bukan waktunya kita kalau boleh dua jam setengah menambah pengajian dua jam setengah <laughs> kalau hanya sepantas minta baik jadi itulah emosi yang dibangkitkan oleh sang pendusta hanya untuk menanamkan kebencian membuat fitnah dulu oh, bencinya cepat bagaimana cucunya Rasulullah dibunuh, pembunuhnya pasti kurang ajar kan begitu. Siapa itu? Anak-anak sahabat Nabi, syahadat kan ahli sunnah. Akhirnya menjadi musuh ahli sunnah tidak. Ahli sunnah wal jamaah di kulli dinin asas wa asul Islam, semua agama ada asas. Asasnya Islam adalah hubbu ahli bayti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Kalau pincang, bukan Islam lagi sudah. Ashab Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi Muhammad. Jalan bareng ini semuanya. Tidak bisa dipisahkan. Baik, ini saja insyaAllah. Hati-hati di saat membaca kisah Karbala dan wafatnya Imam Husin, banyak di situ pendusta-pendusta membuat kisah. Kalau sudah kisah banyak palsunya itu indahnya luar biasa itu kayak kisah dongengnya kisah dongeng buat macam-macam sehingga tiba-tiba keluar dari kisah itu menanam ke kebencian makanya hati-hati kalau mendengar kisah Imam Muslim lihat referensinya Alhamdulillah kita sudah dimudahkan Allah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu kita buat kisah Imam Husin versi ahli sunnah wal jamaah lihat bagaimana perjalanan yang kita baca dari referensi-referensi kita baik ini saja kemudian yang kedua waktu sudah lewat masalah makan panas itu ada yang makruh ada yang haram yang haram kalau sampai lidahnya melonyoh kalau sampai kelupas itu haram kalau hanya panas-panas hukumnya makruh tidak haram makruh makanya kalau bisa jangan ya, Cuma kita kalau nggak panas astagfirullahaladzim nanti ingatkan ya, kita akan ngermakan kalau tidak panas dipanasin dulu Astagfirullahaladzim. terima kasih Ah. Nabi makan dengan ala kadarnya. Tidak dienak-enakkan. Tapi disyukuri apa yang ada. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Makruh. La barakata ma'al hararati wala ladzat wala ladzata ma'al burudati. Enggak ada berkah di saat panas, enggak ada enak di saat dingin. Pusinglah itulah cobaannya ambil berkah makan jangan malas baik insya Allah nah, makruh ya makan yang panas adalah makruh yang panas sedeng ya kalau panas sangat haram nah, itu aja insyaallah semoga bisa pelan-pelan paling tidak makruh lah makruh sudah ya. sambil istighfar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi la ya'kulul uh, eh, al-matumat al-harrah gitu Ya Allah segala puji bagimu dan salawat kepada Nabi yang gak pernah makan panas-panas gitu aja sudahlah. <laughs> Biar kita lebih dekat dengan Nabi. Jadi kalau kita ngelanggar langsung ingat Rasulullah aja lah ya Rasulullah mohon maaf deh melanggar. Biarpun bukan ha haram. Ya, saja insyaallah.